Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuh. Nasta'dihi wa nasta'rshiduh. Na'udhu min syururi anfusina min sayyati amalina. Man yahdihillahu Wa man yuhlil falahadiyalah. Ashadu ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله أن شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Marilah kita bersama-sama membaca salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar sirril asrar tiryaqil aghyar miftah babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله pada majelis terakhir keterangan kita menyangkut kewajiban-kewajiban Allah terhadap seseorang terbagi empat dua untuk lahirnya dan dua untuk batinnya yang dua itu perintah dan larangan perintah dan larangan yang menyangkut al-bahir kita ini melalui hati dulu karenanya hati harus kita perhatikan betul-betul saya terangkan juga kemarin hadis eh, dua hadis. Pertama yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ala inna ala wa inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh seorang manusia ada segumpal darah. Kalau itu menjadi baik, maka seluruh manusia itu menjadi baik. Kalau itu tidak baik, maka manusia itu sendiri tidak menjadi baik. Amalannya tidak baik. Apa itu? Hati. Begitu juga Rasulullah SAW menarik perhatian para sahabat dan kita umatnya bahwa Allah tidak melihat zahir jasad kita keindahan wajah kita pakaian kita tapi yang dilihat oleh Allah hanya hati kita Hadis yang kedua ini diriwayatkan Muslim. Hadis yang pertama tadi diriwayatkan oleh Bukhari. Masyarakat muslimin, jadi kalau kebaikan manusia ini atau dengan kata lain kalau manusia baik itu atau kebaikan manusia itu tergantung pada kebaikan hatinya maka sudah jelas bahwa wajib atas manusia itu dan atas kita semua memperbaiki batin kita itu. Sebab sumber-sumber amal bohir kita dari batin itu. Kita wajib memperbaiki batin itu. Dengan bagaimana? Dengan dua cara. Dengan tahliyah dan takhliyah. Dengan memberi dia pakaian yang indah dari akhlak yang baik dan mengosongkan dia dari sifat-sifat yang tidak baik. Sekali lagi saya ulangi dengan takhliyah dan tahliyah. Takhliyah itu artinya mengosongkan batin kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Seperti tadi, hasud, dengki, dan seterusnya. Sombong dan sebagainya kemudian mengisi dia dengan sifat-sifat yang baik yang diperintah kita oleh Allah yang Allah memerintah kita untuk menyandangnya disitulah nanti hati kita itu menjadi sempurna menjadi selamat menjadi utuh sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim di saat mana manusia tidak bisa mempergunakan harta dan anak-anak turunannya untuk bermanfaat baginya di hari kiamat. Yang bermanfaat di hari kiamat adalah qalb, hati yang salih, yang baik, sempurna, yang tidak terkena penyakit-penyakit hati sebagai yang tersebut tadi. Kalau Imam As-Suyuti rahimahullah berkata, ilmu tentang hati dan pengetahuan kita tentang penyakit-penyakitnya sebagai hasud, sombong, ujub dan sebagainya, maka Imam Suyuti mengatakan itu wajib berdasarkan fatwa Imam Ghazali rahimahullah. Fardu ain Bukan fardu kifayah tapi fardu ain atas setiap pribadi. Harus mengerti hat masalah hati dan masalah penyakit-penyakit yang menyerang manusia di dalam badannya yaitu hatinya. Fardu ain. Karenanya membersihkan hati, mengatur, mengajar, mendidik dia termasuk paling pentingnya fardu fardu ain atau paling wajibnya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka juga memakai dalil-dalil Quran. Ahli tasawuf dalam memakai dalil Quran adalah mengambil ayat Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakanlah ayuhai Muhammad bahwa Allah mengharamkan segala eh, kebobroan apa yang lahir bukan saja yang lahir, tetapi juga yang batin. Keburukan-keburukan yang batin ditafsirkan oleh para ulama adalah keburukan hati. Dalam ayat yang lain, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Hampir semua ahli tafsir tidak ada yang berselisih paham yaitu menafsirkan al-fawahish yang di dalam ini keburukan-keburukan manusia di dalamnya adalah dengki, sombong, ria, hasad, dan sifat munafik. Itu sebagian dalil mereka daripada ayat-ayat Quran. Sedang daripada hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hampir eh, semua hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut penyakit-penyakit itu bisa dipakai sebagai sandaran ahli tasawuf. Dan juga hadis iman dibagi oleh Rasulullah SAW 70 bagian lebih paling tinggi nilainya adalah la ilaha illallah dan paling rendahnya adalah me menyingkirkan atau membuang segala yang mengganggu manusia di jalanan manusia. Lantas Rasulullah SAW menambah wal haya'u syu'batun minal iman. Haya itu malu itu satu cabang daripada iman. Ahli tasawuf menganggap haya ini satu sandangan hati. Orang yang hatinya ada haya, ada malu, maka orang ini selamat. Orang ini akan bekerja dan akan mengerjakan segala yang baik. Tidak sebaliknya. Kemudian para ulama ulama fikih menganggap al-amrad al-qalbiyah, penyakit-penyakit hati. Itu segala eh, segala macam yang membawa manusia kepada kecelakaan di dunia dan di akhirat yang mewajibkan ia harus bertobat. Itu termasuk penyakit hati. Sebab kata ulama atau sawuf tidak mungkin satu manusia ini bisa selamat di akhirat kalau hatinya masih belum diperbaiki. ini masih merasa dia lebih unggul, dia lebih alim, dia lebih pandai, dia tidak mau kalah. Kalau ditegur marah, itu penyakit-penyakit harus dihilangkan sama sekali. Lalu salah satu orang ahli tasawuf menganggap bahwa Bagaimana Anda akan berpakaian sarung yang baik, yang bersih, baru dicuci. Tapi saudara, maaf-maaf, belum cebok bersih. Jadi kalau dari WC belum cebok, apa Anda mau ganti pakaian yang bersih-bersih, yang baru? Tentu tidak. Begitu juga Anda memperindah pakaian, tapi Anda punya hati masih belum dibersihkan. Itu satu kekeliruan besar yang malah oleh ahli tasawuf tidak bisa diampuni itu itu kekeliruan yang e, membawa kebinasaan jadi hendaknya kita punya hati dulu kita perbaiki kita punya hati kita atur jangan ada sesuatu terhadap makhluk yang lain jangan e, yang tidak baik jangan ada sesuatu yang kita sembunyikan di dalam hati terhadap makhluk apalagi kaum muslimin Ibnu Abidin berkata dalam kitabnya Hasyiah dia bilang inna ilmal ikhlas wal ujub wal hasad wal riya fardu ain mengetahui tentang masalah ikhlas mengetahui masalah ujub dan sebagainya adalah suatu fardu ain atas setiap manusia muslim dan wa izalatuha kalau kita sudah terkena penyakit itu menghilangkan juga termasuk fardu ain jadi mengetahuinya fardu ain, kalau kita sudah terkena penyakit itu menghilangkannya juga termasuk fardu ain. Dan itu semuanya tidak bisa kita ketahui wahai saudara-saudara kecuali kita tahu batas-batasnya, ciri-ciri dan tanda-tandanya. Karena orang yang tidak tahu kejahatan dia bisa menerima kejahatan. Orang yang tidak tahu sesuatu politik misalnya bisa dipolitiki orang. Karenanya dia harus mengetahui apa itu politik supaya dia itu satu contoh juga mengenai ilmu batin orang yang tidak tahu ilmu batin dia kejerumus di dalam masalah-masalah seperti itu dan yang paling luas membicarakan hal ini adalah Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Al-Ihya bi Rub'il Muhlikat ya dan berkata pengarang kitab Maraqil Falah tidak ada faedahnya at-taharah al-zahirah illa ma'at-taharah al-batinah. Kalau kita mau bersuci-suci bawa air wudhu, mandi dan sebagainya, tetapi hati kita masih kotor, masih penuh dengan sombong, masih penuh dengan gurur, congkak. Itu taharah al matamfa ma Tidak mempunyai eh, daya guna sama sekali. Kecuali batin juga ikut bersih. فكما لا يحسن بالمرء أن يظهر أمام الناس بثياب ملطخة بالأقذار والأدران لا يليق به أن يترك قلبه مريضا بالعلل الخفية وهو محل نظر الله سبحانه وتعالى Dia bilang sungguh tidak pantas kalau kita jalan dengan pakaian sangat kotor, cumpang camping karena kita tidak mau dilihat oleh orang kita jalan dengan pakaian yang tidak teratur, tidak rapi. Lantas kata mu'alif tadi, bagaimana kita akan berjalan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita penuh dengan kotoran. Sedang dalam itulah tempat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita amal zahir seperti sholat ini tidak sempurna kalau tidak ada khusyuk dan khusyuk itu termasuk pakaian batin. Harus indah, harus bersih, baru cocok. Toharah Eh, kesucian bohir diatur juga bersamaan dengan kesucian batin. Saudara-saudara, lantas kita dengar apa yang dikatakan oleh Al-Fudail Ibnu Iyad, salah seorang tokoh ahli tasawuf. Alaika bi tariqil haq. Kau harus menjalani jalanan yang benar. Dan Jangan kau gelisah karena sedikitnya orang yang jalan di situ. salikin. Wa iyyaka wa tariqal batil. Hati-hati kau menjalani jalanan yang sesat. Walaupun kau lihat banyak orang yang jalan di situ. Jangan mengikuti kesesatan. Walaupun jumlah pengikut kesesatan itu besar. Dan jangan merasa gelisah sendirian. Berjalan bersama kaum ahli hak walaupun yang jalan di situ sedikit sekali. Dan tutuplah matamu pada orang-orang yang jalan dengan kebatilan karena mereka itu nanti di hari kiamat tidak akan memperkaya Anda apa-apa. Anda tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa dari mereka itu. Ini kesimpulan dari apa yang saya bacakan dari akwal al ahli tasawuf dan ulama. Kemudian kita mulai masuk dalam ajaran at-tasawuf yaitu bab at-tasawuf dimulai dengan as-sohbah pergaulan ahli tasawuf semuanya sependapat bahwa manusia ini tidak bisa menjadi baik kalau tidak bergaul dengan orang baik sudah hampir dapat diaksiomakan bahwa manusia itu bisa dikenal dari sahabat-sahabatnya. Kalau sahabat-sahabatnya baik, maka dia menjadi baik. Kalau sahabatnya tidak baik, maka dia pasti tidak baik. Dan pergaulan itu mempunyai bekas yang dalam sekali dalam kepribadian seseorang dan akhlaknya. Dan sahib itu bisa merupakan kaca sebagaimana yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Mukmin itu mir'atul mukmin. Jadi sahib yang dimaksud di sini adalah guru, mursyid. Itu yang dimaksud dengan sahib. Kita kata dia kalau Anda memilih kaca, tentu Anda memilih kaca yang baik, yang bersih, yang kaca bukan membesarkan muka, dan bukan memperkecil muka sebab ada kaca kalau anda lihat kita punya muka menjadi besar itu tidak demikian kata ahli tasawuf Imam Ghazali kata pilihlah kaca yang betul jadi nanti bisa menegur anda membenarkan kekeliruan-kekeliruan anda tanpa munafik tanpa tedeng aling-aling dan itu adalah seorang guru ini mereka pentingkan sekali jadi seorang yang memilih sahibnya ahli iman wa ahli taqwa wal istiqamah ini orang biasanya cepat naik contoh yang paling utama sahabat kenapa mereka itu tidak mendapat gelar apa-apa kecuali sahabat kalau orang mendapat gelar sahabat nabi itu sudah sebaik-baik gelaran dari mana mereka itu menjadi mendapat gelar sahabat baik mereka mendapat seorang teladan guru dan juga teman yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memperbaiki akhlak mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatur ia tidaknya perbuatan atau gerak gerik mereka itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menentukan. Sesudah sahabat maka tabiin. Tabiin juga mendapat gelar tabiin dan orang yang zuhad, yang ubat karena mereka bertemu dengan sahabat si Nabi Muhammad Jadi sahabat perlu sekali, bahkan mutlak. Ya. Karena itu kata pepatah syair, "Idza kunta fi qaumin sahib khiyarahum wa la tashabil arda fatarda radi Nah, Sekali lagi, sahabat itu setelah mereka berada di dalam gelap kegelapan jahiliyah, lalu mereka muncul dan timbul hanya karena mereka bersahabat dengan Nabi Muhammad saw dan berhubung atau mengingat bahwa misi Rasulullah saw ini bukan untuk zaman sahabat saja dan bukan untuk zaman tabiin saja dan bukan untuk satu dua tiga kurun yang disebut oleh beliau baik tetapi sahabat Nabi eh, misi atau risalah Rasulullah SAW ini berjalan terus sampai hari kiamat. Karenanya di tiap waktu, di tiap saat kita pasti menemukan seorang yang baik, yang mustaqim, yang khusyuk kepada Allah dan kepada dia itulah kita bergaul untuk berguru, untuk membenarkan masalah hati dan masalah bohir kita ini. Sebab ada hadis. Kalau tidak salah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim La tazalu ta'ifatun min ummati Zahirina alal haq La yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Jadi la yang qati'u atharuhum ala marri zaman. Ada sebagian masih akan tetap ada sebagian dari sekelompok dari umatku yang jelas di muka mereka zahir membawa kebenaran mempertahankan kebenaran tidak sampai dibahayakan orang lain atau tidak sampai dibinasakan oleh oleh orang la yadurruhum man khadalahum dan dia orang juga tidak akan lemah kalau disindir atau kalau diejek kalau di eh, diskreditkan mereka tetap ulet betul ini tiap zaman ada kelompok-kelompok seperti itu jika tidak maka agama Islam ini sudah eh, robak robah wajahnya. Sudah berubah. Tapi karena ada ta'ifah di tiap zaman dan tiap tempat maka tetap Islam ini murni dan eh, bersih. Nah, jejak mereka tidak akan hapus hingga hari kiamat dan tidak suatu negeri di dunia yang kosong dari mereka itu. Di Indonesia kita akan pasti mendapatkan orang-orang yang mukhlis yang bisa kita jadikan sahabat sahabat guru atau mursyid untuk memperbaiki batin kita. Sebab tasawuf dimulai dengan as-sohbah. Kalau tidak ada sohbah, Anda tidak bisa pergi ke arah tasawuf itu. Ada orang yang membantah, yang mengatakan, apakah Quran dan sunat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak cukup untuk diketahui dan untuk diamalkan. Saya jawab itu Quran dan hadis sama dengan benda-benda obat-obat di dalam resep-resep. Pasti harus ada dokter spesialis yang menuliskan resep untuk Anda. Anda perlu dosis sekian. Anda perlu dosis sekian. Ini mesti ada sahib, ada guru, ada mursyid. Kalau tidak, kadang-kadang obatnya kelebihan. Kadang-kadang bukan itu yang merupakan uh, obat buat hati saudara. Karena itu saudara-saudara, karena kurangnya mursyid di bab ini, kita lihat banyak ulama. Tapi ulama bisa menggabungkan diri dengan ulama istana. Ulama bisa mengatakan bahwa ini batil padahal dia tahu ini benar. Dan ada ulama mengatakan ini tidak betul padahal dia tahu ini disuruh oleh Allah. Apa sebab? Sebab dia cuma membaca Quran dan hadis saja. Ini jangan ditafsirkan bahwa kita menganggap bahwa Quran hadis itu tidak perlu. Sama sekali tidak, dia maha perlu. Cuma itu merupakan eh, bahan-bahan baku yang memberikan resepnya nanti adalah seorang mursyid yang mengatakan pada saudara eh, kamu harus berbuat begini kamu harus berbuat begitu seperti yang saya contohkan kemarin ada orang yang dikenal oleh gurunya dia itu kikir. Kikir sekali, dia ada duit, kikir. Lalu dia cukur kepala, potong kepala, eh, apa cukur kepalanya. Dia cukur itu kata gurunya kasihkan dia salasin jenis. Kasihkan dia 30 jenis. 30 pound disuruh ngasih untuk ongkos cukur. Dia bilang, tidak kuat dia. Dia bilang, Pak Guru ini cuma cukur saja. Ya, kasihkan 30 jenis. Dan tidak tahu tidak tawar menawar itu guru, kasihkan 30 jenis. Akhirnya dikasihkan 30 Tiga 30 jenis itu oleh si tukang cungkur ini tadi disedekahkan. Begitu kalangan ahli tasawuf. Ditanya, loh kamu tadi nerima segitu besar kok. Kamu sedekahkan. Iya saya tahu ini orang belum anu, belum ikhlas seperti dipaksa. Dia dilatih oleh gurunya, saya latih saya punya diri untuk ikhlas. Itu kalau ada di tiap zaman orang-orang model begitu, maka Islam ini berkembang, saudara-saudara. Tapi kita sekarang tidak tahu yang mana yang mesti kita obati. Ya kita juga berusaha sambil membaca hadis, membaca Quran, membaca apa saja, kita mengetahui. Tetapi itu saja saya kira tidak cukup. Ada kalanya kita harus dibenarkan yang ini. Khusyuk, sholat semua betul, tapi ada sombong. Ini siapa yang membenarkan, memperbaiki ini penyakit dan eh, mengobati penyakit ini? Kalau tidak ada salah seorang mursyid. Karena itu saudara-saudara dalam masalah ini uh, pergaulan, ditekankan pada pergaulan dan kita dicegah betul bergaul dengan orang-orang yang tidak kita kenal, apalagi yang sudah kita kenal akhlaknya. Ini ahli tasawuf tabu sekali masalah pergaulan ini. Karenanya mereka kadang-kadang mengurung diri di masjid. Kalau sudah habis cari nafkah, mereka duduk di masjid ya etika. Nanti ketemu dengan teman-temannya dia bilang, ayo catur. Ayo lunggu-lunggu badu-badu. Ayo main remi, ayo main itu. Nah, dia kadang-kadang bisa kuat, kadang-kadang tidak kuat. akhirnya diikuti. Dari situ mulainya dia meluncur membuang waktu. Dan waktu menurut mereka ini adalah sesuatu yang amat berharga. Kalau kita mau jujur, mengoreksi kitabnya riwayat hidup, nanti Anda bisa tahu bahwa segala sesuatu yang kita anggap mungkar sekarang, itu mulainya kita ini diajak oleh teman. Coba saja masing-masing nanti duduk yang rokokan, duduk ingat dari mana dia awal mula memegang satu batang rokok. Pasti nanti ada konco dia bilang, ayo kilo rokok no. Sebab apa? Sebab dia kira ini sudah betul. Tahu tahu dia rokokan sekali dua kali akhirnya melekat di rokok. Yang minum, maaf, maaf. Mudah-mudahan kita semua selamat. Juga mengatakan demikian. Aku biar dulu dia cakon-cakon. Semua saya dengar dan bukan sekali dua kali dia bilang ah, saya ini dulu diajak teman-teman jadi betul ahli tasawuf mengatakan konco hati-hati dari masalah koncoan ini ada sebagian orang ulama yang mencegah anaknya sholat di Masjidil Haram. Padahal ulama ini mengerti bahwa sholat di Masjidil Haram itu satu kali sholat sama dengan seratus ribu kali sholat. Bukan gampang loh orang mencari pahala satu diganjar oleh Allah seratus ribu itu tidak mudah. Tapi ini orang melarang anak-anaknya sholat di Masjidil Haram. Diajak sholat di rumah. Rumahnya dekat dengan masjid Ditanya oleh orang, wahai Pak Guru, sampean kok melarang anak sampean sholat di Masjidil Haram? 100 ribu sholat, kali lima 500 ribu sholat satu hari. Dia bilang, ya saya cegah ini karena saya nanti khawatir anak-anak ini ketemu orang-orang yang tidak karu-karuan akhlaknya. Akhirnya dia dapat 100 ribu di satu bagian, dia kebobolan di lain pihak. Dia bisa bawa 100 ribu sholat kalau diterima itu masih tanda tanya tetapi kadang-kadang sudah pasti dia kembali dengan akhlak goro dia nanti kembali pada saya sudah menjadi orang yang anak yang biasa bohong ini buat saya rugi jadi anaknya tidak boleh sholat ya masyarakat haram nanti kalau mau sholat diantarkan sendiri dijaga di hadapannya dibawa pulang apa sebab saudara-saudara? Ini kembali kita kembali masalah al-sohbah. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi seorang manusia ini sama juga dengan kita sekarang kita tidak bisa tahu apa yang di muka kita kecuali dengan kaca, ya, yang betul-betul kaca yang betul anggon. Begitu juga seorang mukmin kalau mau tahu siapa dia, dia harus mempunyai satu teman mukhlis, mukmin, nasih, sodik, Artinya dia jujur, tidak bohong, tidak nanti mengatakan wah ya Riko itu cek genai Riko, padahal dia tidak kenal, dia cuma mengambil hatinya. Ada konco begitu, ini ini mengajar orang kepada munafik. Kita salah malah dibenarkan oleh teman kita itu, karena dia ada maksud lain. Itu sohib yang harus kita jauhi itu sahib tidak membawa manfaat tidak juga membawa maslahat sebab kita ditipu kita semakin berlarut-larut di situ kita kira bahwa itu baik kadang-kadang kita berbuat sesuatu kita bicara di atas mimbar lalu kita tanya bagaimana tadi kamu dengar saya wah arang wong khutbah kayak Riko ini padahal sebetulnya itu tidak betul kalau betul bagus kalau betul dia bilang betul baik kau baik khutbahmu baik kalau tidak betul dibilang kamu salah tadi. Harus gitu. Lah ini sekarang jarang. Karena orang hmm. sekarang memikirkan tenggang-menenggang perasaan. Memakai madhab Dil Carnegie. Seorang penulis yang mengatakan bagaimana anda bisa dapat teman. Dalam bahasa Arabnya, Kaifa taksabul asdiqa. Dil Carnegie mengatakan, pujilah temanmu. Kalau kamu lihat temanmu itu pucat, katakan, wah, mukamu sekarang seperti bunga mawar kalau kamu lihat dia uh, kurus, katakan kamu sehat, seger. Supaya apa? Supaya dia gila. Ini kalau Imam Ghazali mengatakan ini munafik ini. Harus di didekat, dijauhi. Kalau orang tasawuf mengatakan badanmu ini kok seperti pucat gitu. Kenapa? Kamu kurang apa? Pakai ini ibadah badanmu yang sehat. Kalau ada kurus jangan dipakai rokok, beli belikan telur, belikan susu. Biar kamu bisa kuat ibadah. Ini betul. Ini tepat. Jadi tidak cuma dipuji saja. Menurut mazhab Dil Karniji. Nah, begitu juga sahib-sahib kita. Nah, ada yang tidak memperlihatkan wajahmu saat, saat Jadi jalan praktis untuk menyampaikan kita buat membersihkan jiwa kita dan memperindah batin dengan akhlak-akhlak al-ulama al-warithin eh, ilmu Nabi Muhammad SAW adalah bergaul dengan waris Muhammadi kan Rasulullah SAW bersabda al-ulama warathatul anbiya jadi ulama yang mewarisi ilmu Nabi betul-betul secara jujur itu masih ada tidak banyak, betul saya akui tidak banyak, tapi masih ada. Di mana-mana pun ada, sebab beliau SAW sendiri sudah menjanjikan demikian. <clears throat> Jadi eh, jalannya bergaul dengan mereka ya yang anda dengan pergaulan itu akan bertambah iman bertambah takwa bertambah akhlak jadi dan anda bisa sembuh dari penyakit penyakit batin kalau anda bergaul dengan orang seperti itu dan pribadimu kepriba, pribadimu akan mengambil menyadap dari kepribadian orang itu sehingga ada hadis atau ada kata ulama yang mengatakan siapa orang yang harus kau gauli adalah kata dia orang yang kalau kamu lihat wajahnya kamu ingat kepada Allah kalau kamu lihat dengar kata-katanya kamu tertarik untuk beramal soleh menambah ilmumu yang baik dan kalau kamu dengar tegorannya, kamu segera mau meninggalkan. Itu orang yang harus kita cari. Dan di zaman ini sedikit. Zaman ini sedikit. Sebab semakin semakin lama, walaupun Nabi SAW menjanjikan la tazalu ta'ifatun min umati menurut hadis Muslim tadi, tapi mereka sedikit. Imam Ghazali mengatakan, dokter jiwa, dokter badan banyak, tapi dokter roh kian menyedikit karena mereka kadang-kadang terserempet juga oleh dunia. Akhirnya mereka yang menurut Imam Ghazali yang mesti jadi dokter, dia jadi pasien sekali. Saking besarnya daya tarik dunia sekarang ini, apalagi para ulama yang tidak kuat eh, keuangannya, tidak kuat belanjanya, tidak kuat apa, dia kadang-kadang tidak betah. Tapi yang betah, masya Allah, ulama yang baik-baik begitu itu, rezekinya semakin besar, bukan dia tak takut. Sebagaimana saya katakan pada saudara-saudara, entah di sini apa di masjid, ada seorang ulama yang sampai sekarang masih hidup. Saben hari dia masak tidak kurang dari satu setengah kuintal beras untuk orang datang tamu makan. Siapa yang kuat belanja begitu? Ini minallah subhanahu wa Karena istiqomahnya Allah menggampangkan rezekinya. Dan orang-orang seperti begitu adalah orang-orang yang ya kebetulan orang-orang itu didatangi oleh banyak orang untuk minta nasihat, minta fatwa dan sebagainya. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala eh, mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ayat di surat Al-Ahzab ini me menggambarkan adanya kaca benggala buat seluruh umat manusia generasi demi generasi adalah Rasulullah SAW. Tetapi dari Rasulullah punya akhlak ada yang menyadar sahabat. Dari sahabat ada tabi'in. Tabi'it tabi'in yaitu sampai orang yang pada abad kedua karena sudah banyak simpang siurnya filsafat. Banyak orang yang sudah katut kepada dunia maka mereka menyendiri menamakan dirinya az-zuhad wal ubad ini adalah tasawuf ini grup namanya grup tasawuf dan itu menurun tiap zaman tiap zaman dan ada banyak torekot nanti saya akan berikan apa yang ada torekot-torekot sekarang ini yang beken adalah torekot syadiliyah tapi mereka itu semuanya hampir satu khitoh dalam membersihkan hati dalam husnudzan jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khaslatan laisa ba'dahuma minal khairi syai' husnul dhanni billah husnul dhanni billah wa husnul dhanni ibadillah. tidak ada dua kelakuan yang lebih baik daripada dua ini yaitu orang yang berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah dan ada lagi dua tidak ada yang lebih celaka dan lebih jahat daripada itu yaitu berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah. Ini digunakan oleh ahli tasawuf sebagai salah satu uh, landasan suluk, sebagai satu apa namanya uh, amalan suluk, sehingga orang kalau belum ke situ belum dimasukkan grup ahli tasawuf. Jadi kalau dia masih menyangka, wah jangan-jangan orang ini mendekati saya ini nanti bakal dia minta-minta. Ini sudah tidak dianggap orang husnudzon atau dia bilang jangan-jangan orang ini datang mau mencuri. Orang itu di masjid itu buat apa? Dia saya tahu dia itu tidak niatnya baik itu. Dia minta dipuji orang. Ini suogon Apa betul begitu? Atau ada orang berbicara, dia bilang oh, pembicaraannya itu karena itu dan karena ini. Bukan karena Allah. Ini namanya suogon billah. Dan ini paling celakanya akhlak. Ini kalau anda preteli lagi lebih dalam, kata Imam Ghazali, sebabnya ini sombong. Dia tidak mau dan hasud. Dia tidak mau ada orang duduk di masjid Etikat. Dia hantam dengan kata-kata yang tidak baik supaya dia nanti yang kelihatan baik. Orang seperti ini perlu ada seorang guru yang memperbaiki akhlaknya, mengatur dirinya. Kalau perlu saya ingatkan lagi, yaitu murid yang dia yang disuruh oleh gurunya keliling kota, lalu disuruh menceritakan apa yang kamu lihat di kota tadi. Dia bilang saya lihat orang ada macam-macam saya lihat sampai dia bilang saya lihat anjing. Dia bilang apakah kamu merasa ada sesuatu di antara yang kamu lihat itu yang eh, lebih afdol daripada ah, yang kamu lebih afdol daripada dia? Dia bilang tidak, semuanya itu lebih afdol dari saya. Termasuk anjing tadi. Dia bilang ya termasuk anjing kenapa dia bilang anjing itu tidak berbuat maksiat tapi saya bisa berbuat maksiat Maaf dia bilang kamu murid ini saudara-saudara latihan-latihan begini ini termasuk suluh. selain dari wiridan sebab kadang-kadang orang itu hatinya atos keras belum bisa pulih dalam satu kali nasihat disuruhnya dia dulu kamu harus puasa Senin Kemis dan harus baca bacaan-bacaan ini zikir Quran kamu harus atamkan 30 hari sekali atam. Paling ini. Jadi satu hari satu juz. Bagaimanapun juga kamu harus siapkan waktu untuk satu juz satu hari. Lalu baca sebelum habis sholat bacaan astagfirullahaladzim. Lantas baca subhanallah 33. Ini, ini nanti diatur sampai ini orang lunak sendiri. Ada cara orang disuruh membaca la ilaha illallah terus. Sebab ada hadis-hadis yang sahih jadi anda jangan bilang itu la ilaha illallah bid'ah. Sebab itu ada hadis yang sahih. Katanya kalau siapa yang selalu membaca la ilaha illallah, alhamdulillah, Allah akbar itu semua, itu nanti membuka pintu untuk khusyuk buat dia. Ada orang yang menyuruh orang berkumpul begini banyak disuruh baca la ilaha illallah, la ilaha untuk melunakkan hati. Yaitu yang dipakai oleh Jailani ya. Abdul Qadir Jailani terhadap Tatar. Tatar adalah kaum buas manusia-manusia dari Mughul yang membunuh umat Islam ratusan ribu itu tengkorak diatur seperti piramid saudara-saudara kaum muslimin itu waktu dikejutkan oleh Tatar penyerbuan Tatar itu darah menjadikan air di sungai Erak di Dijlah itu merah itu sungai dari darah manusia bangkai-bangkai manusia dibuang ini Tatar dan diorang sampai salah satu dari imam madhab Malik apa Ahmad yang ditegur oleh muridnya dia bilang ini loh tatar minum minuman homer di tengah jalan kenapa dakau kau tegur dia bilang kalau kita tegur di sini dia nanti kembali membunuh orang dia dia lupa dulu di sini nanti ada yang dandani mereka itu betul akhirnya guru besar mereka yaitu gurunya Ghazali dan gurunya eh, Jailani menyuruh Ghazali keluar dari Baghdad pergi ke Palestina untuk mengarang Ihya dan ini Jailani disuruh kembali ke situ jadi caranya menarik mereka itu dengan menyuruh mereka zikir. Jadi dia orang duduk majlis zikir. Zikir saja, tidak ada apa-apa. Itu zikir menyebabkan ya kumandangnya itu zikir masuk ke dalam hati dan nyawa orang, rohnya orang ini. Dengar itu frekuensinya, la ilaha illallah masuk ke dalam. Itu menyebabkan dia lunak, lunak. Akhirnya tatar masuk Islam semua. Berkat Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi tidak diperangi dan tidak tapi diajak rohnya di di Dia Diani yang kaku itu dilunakkan, dilunakkan sampai mereka takut kepada Allah. Sampai masuk Islam dan mereka juga akhirnya membuka kota-kota dunia untuk menyebarkan agama Islam. Jadi, saudara-saudara, zikir termasuk salah satu acara. Maka itu ahli tasawuf itu tidak bosan zikir. Kalau ada orang bilang zikir, ya tentu saja ada zikir itu macam-macam, ada akwal. Nanti kita bicarakan. Zikir itu kadang-kadang dengan suara yang agak keras, tidak jerit ya, tidak teriak. Teriak memang semua ulama mengatakan tidak betul. Tapi ada yang suara terang, ada yang di dalam hati. Dua-duanya itu ada riwayat. Dua-duanya sah. Jadi kita jangan bilang kalau ada orang bilang la ilaha illallah, wah ini ada apa ini? Zikir itu mesti dalam hati. Tidak mesti dalam hati 100% juga tidak mesti dikeluarkan berupa suara 100%. Itu nanti diatur oleh waktunya, oleh tempat-tempat. Seperti kita kalau di, di Mekah. Lebaik Allahumma lebaik itu diatur oleh Nabi Muhammad SAW sendiri dengan suara keras. Memang di situ itu masa orang diperdengarkan begitu sebab mereka dikonsentrirkan pikirannya difokuskan pada Allah sehingga orang yang kembali dari haji itu biasanya banyak kelunakan dari jiwanya. Sehingga dia dengan takdir Allah SWT ya bisa baik. Sebab itu diingatkan kepada Allah. Pakaiannya diatur. Tidak boleh ada yang pakai pakaian terigu, ada yang compang camping. Disamakan semua. Yang kaya, yang raja, yang perdana menteri. Pakaiannya disamakan. Lalu kata-katanya diatur. Lebaik Allahumma lebaik labbaik syari syarika laka labbaik dengan suara yang indah dan didengar oleh Sayyidina Umar di atas mimbar mengatakan saya akan doa dan kamu bilang amin itu juga jahar zikir berjahar amin amin ada hadisnya nanti kita sampai ke situ jadi yang penting dalam maudhu hari ini adalah as-sohbah bergaul dengan seorang guru mursyid guru itu mempunyai ciri-ciri khas sebagaimana yang disebut tadi yang ru'yatuhu tudzakirukum billah melihat dia mengingatkan kamu kepada Allah walaupun itu sedikit tapi insya Allah ta'ala tidak sampai sunyi dunia Islam dari manusia-manusia seperti begitu jadi dan seperti mana tadi saya katakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatur cara seperti murid-murid yang ada ini. Yutayibu kalba ashabe. Jadi ada salah satu sahabat namanya Ubay ibnu Ka' Dalam hadisnya ini saya kira ini hadis diriwayatkan oleh Muslim, hadis sahih. Waktu dia dengar berapa orang membaca Quran di masjid, lalu yang satu baca lain yang satu baca kiroah lain. Memang ini Quran ada beberapa bacaan seperti uh, tasa alun bihi wal arham. Fattaqullaha yang antum ada alun Seperti wajahna min ini idm saddan, ada yang baca suddan. Ada wajahna apa? Eh, ya wailana min ba'dina min marqadina. Jadi bacaan-bacaan begitu itu sudah di zaman Nabi. Tiba-tiba ini Ubay bin Ka'ab mendengar dua orang baca berselisih. Ini lain, ini lain. Lantas sesudah habis sholat di masjid itu eh, kita masuk kepada Rasulullah SAW. Kita bilang kepada Rasulullah SAW, hmm, ya apa ya Rasulullah ini tadi baca lain itu baca lain. Rasulullah SAW bilang dua-dua itu betul. Itu waktu di dalam hatinya Ubay saya berasa seakan-akan saya lebih dari zaman jahil yang memalsukan ini agama. Kok gini? Bacaan dua yang lain maknanya kok sama artinya. Kok dibetulkan oleh Nabi? Dia hampir tidak percaya. Tahukah anda apa yang dikerjakan oleh mursyid waktu itu? Tapi itu maha mursyid itu tidak ada duanya di dunia. Dia bilang, dia waktu Rasulullah SAW melihat wajah saya agak berubah, sebab detik-detik itu saya agak mungkir mengatakan, wah kalau begini ini tidak betul ini. Kok ini betul, ini betul. Rasulullah SAW melihat wajah saya itu dipanggil saya. Saya punya dada ditepuk, dikeblok. Lantas habis itu saya keringetan. Sesudah keringetan, seakan-akan saya melihat Allah Subhanahu wa taala. Ka'anni amru ilallah Allah azza wa jalla farakan Saya melihat wajah Nabi Muhammad SAW seakan-akan saya melihat pada Allah Subhanahu wa taala dan saya tahu. Habis itu hilang. Jadi rasa syak itu kalau guru yang teliti, yang awas, tahu bahwa muridnya ini bakal nyasar ini. Panggil digeblok dadanya. Ini hadis muslim, hadis sahih. Bagaimana kita bisa ungkiri Kalau kita mau baca muslim dalam bab ini, kita akan tahu di bab bayan Al-Quran ala sab'ati ahruf. Di sahih muslim. Ini bukti kata ahli tasawuf. Ini satu satu uh, dalil bahwa kita juga berteladankan Rasulullah SAW. Kadang-kadang guru itu memanggil muridnya, mukanya di sapi gini, dibaca-bacakan. Alam nasyrah laka atau dadanya. Itu murid mesti terus tunduk saja. Nah, ingat bahwa dia ini mungkin seperti ditambani. Lalu dikatakan, kamu yang baca, yang banyak baca, apa itu la ilaha illallah? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Yang banyak istighfar, yang banyak ini itu menghilangkan sumpekmu. Lalu dibaca, lalu hilang. Nah, ini ini kedokteran. Tapi kalau kita sendiri baca Quran, kita melewati ayat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, belum tentu kita bisa pakai dia untuk penyakit ini. Penyakit-penyakit yang kita alami. Alam surah laka sadrak ba'da salatil asr atau Allahumma inni asbahtu usyiduka wa usyhidu hamalat tidak. habis salat subuh itu semuanya ada wirid-wiridan Nabi SAW itu digunakan oh. oleh ahli tasawuf dan dalam hal ini kita saya kira tidak apa-apa kita mencontoh ini ini bukan bid'ah dan ini bukan kebatinan hati-hati saya paling tidak paling tidak sedap mendengar kalau ada orang bilang tasawuf ini sama dengan kebatinan itu pasti orang tidak pernah baca tasawuf karena itu saya minta betul-betul kita ini mengkaji tasawuf agak jelimet dan agak teliti sedikit. Insya Allah Taala kita ketemu bahwa ini sebetulnya semuanya bersumberkan juga wahyu. Dari awal sampai akhirnya bersumberkan wahyu dan menteladankan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira pada sore ini cukup sekian. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Umum. Tapi ini perbuatan ini adalah khusus untuk menguji menguji. Jadi kalau ada orang tanya pertanyaan-pertanyaan yang jelimet dalam satu ujian skripsi, membuat satu skripsi atau disertasi untuk mendapat titel doktoral, maka orang ini tidak boleh dikatakan mendebat, tapi ini menguji sampai mana pengertian orang yang membuat disertasi ini. Tetapi sebetulnya debat tidak dibenarkan oleh Islam. Jadi orang yang diujani pertanyaan sana jawab sini tanya tidak termasuk al-jadal itu termasuk al-ikhtibar nah ini perlu untuk mengetahui kadar ilmu yang diuji dan ini guru mau mengetahui kadar uh, kadar tawabuknya si murid diuji tapi lantas saya tidak lanjutkan sebetulnya saya keliru saya lanjutkan mestinya sudah dia naik dia tanya kau kenapa kamu kotor begini dia bilang mungkin ada orang buang apa-apa dari atas tidak melihat tidak lihat di bawah dan saya kenal. Ini menunjukkan ini orang husnubon. Lalu, ya sebenarnya maaf saya yang buat ini. Ini sekarang, ini gamis baru, jubah baru, serban baru, kopiah, trompa, semua baru. Ambil. Dan kamu itu tinggalin. Kamu belajar sekarang. Kamu adalah pantas menjadi murid. Itu lanjutannya. Jadi setelah dia tahu bahwa ini orang betul-betul eh, orang tawadu tidak angkat kepala sebab kadang-kadang murid itu kalau tidak ada apalagi di dalam bab ilmu tasawuf kalau dia masih congkak ditegur tidak mau disuruh tidak mau ini biasanya tidak banyak mendapat tasawuf tidak banyak sebab dia merasa masih ada dia jiwanya itu lebih masih hidup dia masih mau mengatasi apalagi dia masih murid jadi mestinya itu saya kira tidak termasuk bab tadi, tidak termasuk al-muslimu man salim nas min yadihi wa lisani. Sebab masalah ini ada khusus, ada tauji, ada kanalisasinya. Jadi tidak. Nah, kalau kita di sini orang lempar itu al-muslimu man salim nas min yadihi wa lisani. Tapi kalau guru menguji muridnya, saya kira tidak masuk dalam bab. Jelas ya? ya? Insya Allah tidak termasuk. Benarkan apa yang sebagian dari saudara terangkan tadi bahwa guru yang akan menunjukkan jalan bagi kita kian menyedikit itu betul tapi itu nanti akan ada bantuan dari Allah bagi orang-orang yang ikhlas kalau kita memang niat kita sholat hajat untuk itu dan sebagainya nah insya Allah nanti Allah memperlihatkan itu bu. dan tidak mesti orang itu terkenal kadang-kadang orang yang sederhana bisa saja kalau kita tahu bahwa kalau kita istiqomah itu kita diturunin malaikat, mungkin itu jadi jadi guru kita. Siapa yang tahu? Jadi cuma dua saja bondo saudara. Kalau ada bondo dua, malaikat akan turun bersama saudara. Dan yang bicara begini Quran. Jadi iman istiqomah, bondo dua ini. Kalau iman betul kepada Allah dan istiqomah, cari jalan yang betul, hati-hati dalam tindak tanduk. Insya Allah. Malaikat turun. Innaladzina qalu Allah, semesta istaqamu, tatanazzalu alaihimul malaikat. Jadi Anda jangan khawatir. Nah, memang memang semakin sedikit. Kadang-kadang mereka itu tidak mau menonjol, tidak mau muncul. Saya tahu di Mekah ada beberapa ulama yang tidak mau keluar sudah dari pintu rumahnya. Tapi ada tidak kuat. Tidak bisa melihat mungkarat, melihat. Ada lagi yang lebih daripada itu. Dia bilang saya melihat wajah-wajah orang pada petang semua. Saya tidak mentolong. Ya, mengajar tidak bisa. Jadi dia melek Uzlah. Oh, Saya tidak tahu apa sandarannya, tapi ini terjadi. Ya. Saya akan bicara ke situ belum sampai masa. Saya kira belum kita belum sampai di situ ya. Nanti akan ke situ. Tapi kesimpulannya itu pemuda harus menanggalkan segala macam maksiat. Kedua, makan yang halal. Jadi kalau itu pemuda tidak maksiat, itu hati jernih sendiri. Sebab yang merusak Eh, kaca hati ini supaya tidak mengambil pantulan dari nur al-iman karena maksiat. Jadi hati kita itu akhirnya gelap seperti kaca yang kita kasih beledokan nggak bisa nggak narik cahaya lain-lain. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membaca. Tidak ada lagi ya? Oh ya, tadi ini ada permohonan baca fatihah. Coba. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من هذا الديوان بل أثبته ولو كان غائبا بجسمه فمد المصطفى يده اليسرى ومد يده اليمنى وقال هذه يدي عن عثمان آه Walaupun beliau itu tidak hadir pada saat itu karena tertahan oleh peristiwa di Mekah ini, tapi beliau itu walaupun fisik tidak hadir tapi spirit dan mentalnya Nabi menyatakan bahwa tangan Utsman yang kanan, tangan Utsman yang kiri ada di tanganku. Ini maknanya bahwa sahabat Utsman walaupun tidak hadir secara jisman tapi ruhan disaksikan oleh Rasulullah bahwa beliau itu hadir. يقول أظن البصيري يقول وبعثمان ذي الأيادي التي طال إلى النبي بها الإهداء حفر البئر جهز الجيش وأهدى البدن لما أنصده الأعداء ثم إلى أن يقول فجزته عنه ببيعة رضوان يد من نبيه بيضاء Tepatlah apa yang dikatakan oleh Imam Busairi dalam qasidah Hamaziyahnya bahwa Sayyidina Utsman mempunyai jasa-jasa yang amat berharga sekali. Beliau lah yang menggali parit dan menggali sumur dan beliau yang menyediakan jaisil usra saat di mana orang kesempitan dan dalam penderitaan. ثم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من مناقب الصحابة رضي الله عنه أمر الصحابة أن يتحللوا أن يحلقوا رؤوسهم وأن يتركوا رداء لباس الإحرام ويلبسوا ثيابه فالصحابة في أول الأمر تمنعوا مرضوا فأمرهم فامتنعوا فأمرهم فتوقفوا فدخل إلى السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأخبرها وقال هلك المسلمون قالت وماذا يا رسول الله قال أمرتهم بأمر فما فعلوا قالت وبما أمرتهم قال أمرتهم أن يحلقوا فلم يحلقوا أن يتحللوا فلم يفعلوا قالت يا رسول الله لا أقول لك شيئا تفعله قال قولي قالت اخرج فادعو بحلاقك واحلق رأسك وانظر ماذا تر... ثم انظر ما سيكون فخرج صلى الله عليه نعم. وسلم ودعا بالحلاق وأعطاه رأسه الشريف وحلق رأسه ماذا حصل تقاتل الصحابة على الحلق وعلى التحلل حتى كاد يقتل بعضهم بعضا jadi semula para sahabat itu keberatan hanya ingin masuk ke tanah suci haram itu Karena sebelum mencapai semua pekerjaan, menyelesaikan semua pekerjaan, keberatan untuk tahallul dan mencukur. Rupanya Umi Salamah menyampaikan keberatan ini kepada Rasulullah. Lalu apa saran Umi Salamah supaya beliau itu ya memerintah dengan pembuktian dan perbuatan. Lalu Rasulullah bercukur sendiri. Ah, karena inilah maka sahabat lalu rebutan untuk ya merebut rambut beliau dan juga untuk bercukur. Sehingga rebutan dan seolah-olah ya seperti tukaran begitu tapi tidak tukaran begitu. Rebut rambutnya beliau dan juga ikut bercukur ini. بعض كتب السيرة هنا ما حررت الكلام وشط القلم وظهر سوء الاعتقاد فبعضهم قال إن الصحابة حزنوا على ما حصل وبعضهم قال إن الصحابة ترددوا في الطاعة وبعضهم قال إن هذا لأن كان لهم حق الاجتهاد مع وجود النبي وكل هذه أقوال لا تليق بمقام الصحابة الذين كان فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء الأخيار الكبار الذين هم من بل هم أعظم الناس استجابة وانقيادا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الحق أمر آخر سأقوله Nah, ini perlu kita memahami latar belakang. Apa sebab sahabat itu keranjingan ingin masuk kepada Baitul Haram? Sama sekali ini kita tidak boleh kita suul adab. Artinya kita ini kurang hormat kepada sahabat sehingga menuduh bahwa sahabat itu ingin menyalahi perintah Nabi Muhammad SAW. Sama sekali tidak. Beliau itu para sahabat yang diantaranya ada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar itu tidak ragu-ragu dan tidak sanksi dan tidak maju mundur untuk taat kepada perintah Rasulullah. Tapi ada hal yang lain yang nanti akan dikemukakan. Huwa anna sahabat al-kiram radhiyallahu taala anhum kanu في ذلك الموقف بلا شك في حزن والكل كان في حزن لأنه كل واحد يحب يدخل إلى مكة أي واحد يصل إلى قرب مكة ولا يدخل يحزن لكن عدم آه، استجابتهم السريعة للأمر اللفظي كان لغرض آخر هو أن الصحابة رضي الله عنهم لما رأوه صلى الله عليه وسلم وهو محرم ورأسه مكشوف لأنه محرم وثيابه مطروحة لأنه محرم متهيئ بلباس الإحرام وهم لا يعرفون الحكم الشرعي لأن هذه أول قضية تحلل ما يعرفون هم يعرفون أن الإحرام أمر لازم فظنوا أنه إنما أمرهم بالتحلل شفقة عليهم وأنه أراد أن يمكث بإحرامه ومجانبته ما ينبغي أن يجتنب وأن يصبر على هذا حتى يتمكن من الوصول إلى مكة والطواف والسعي في الوقت الذي قرره والأمر وفي, الزمن الذي حرره معه فأراد شفقة عليهم ورأفة بهم أن يتحللوا ويبقى هو في الإحرام وأنتم تعلمون الإحرام والشدة التي فيه من ناحية الشروط والواجبات التي يفعلها المحرم والأمور التي يبتعد عنها فامتناعهم من الاستجابة للتحلل إنما هو لأنهم أرادوا أن يشاركوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما ظنوا أنه سيفعله وهو بقاؤه على الإحرام لأنهم ما أرادوا أن يتمتعوا ولا يتمتع وأن يتحللوا ولا يتحلل الدليل على هذا أنهم بمجرد ما رأوه حلق أقبلوا على الحلاق حتى يقول الراوي كاد يقتل بعضهم بعضا Jadi ini di belakang latar belakang daripada kejadian ini sama sekali kita tidak boleh mempunyai suudzon dan suul adab kepada sahabat di dalam sangka-sangka yang bukan-bukan. Sebab Nabi seperti yang dinyatakan sifatnya azizun aliman itu ingin membuktikan kasih sayang beliau kepada sahabatnya yaitu karena pertama kali ini ihram terjadi di dalam sejarah syariat Islam baru pertama itu ada sejarah ihram di mana ihram dengan segala pelaksanaannya dan isinya merupakan keberatan menjauhkan larangan-larangan ihram yang sebelas paling sedikitnya itu adalah berat sekali ini yang menjadi kesayangan Nabi sehingga beliau itu bertahalul dan melakukan pencukuran dan bertahalul ini. Tapi sahabat dalam hal ini ingin membuktikan kecintaannya kepada Nabi itu untuk mempertahankan dalam keadaan posisi ihram yang demikian itu sehingga bisa mencapai tanah suci Mekatil Mekarna. Wa karamatun ukhra. Dan kehormatan yang lain. Lihaulai sahabat akhyar. Bagi sahabat ini yaitu karamah wa annahum lamma halaqu bahwasanya sahabat setelah mereka mencukur rambutnya wa kanu kharij mereka itu ada di luar Mekah amara Allah taala rihan Allah memerintahkan angin faja'at wa hamalat syu'urahum wa adkhalatha ila haram terus rambutnya itu ini termasuk kekeramatan. Rambut sahabat yang dicukur semuanya itu diterbangkan oleh angin dibawa ke tanah suci. Jadi orangnya ngadak tawaf tapi rambutnya tawaf dan sa'i di tanah suci Mekah. tidak karena manqabah ba'du ashabi sir. Nah, jadi ini disebutkan kekeramatan yang